maka jangan sampai kita berpikiran yang lain menganggap bahwa kerja adalah kebutuhan bukan ibadah ingat firman Allah taala ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun di surat al-baqarah ini Allah taala berfirman wahai manusia kita semua dipanggil bukan hanya orang-orang Arab, bukan hanya mereka para sahabat, tapi kita manusia sama dimanapun kita berada. Allah katakan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian. Siapa dia yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian? Semua hadirin, semua orang pasti akan menyadari keberadaan kita lahir ke dunia bukanlah begitu saja ada, tapi ada pencipta. Nah, ini mendasar orang Allah sadar akan mencari siapa penciptanya. Ternyata tidak satu pun makhluk bisa mencipta manusia. Kembali kepada yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah menyuruh kita ibadah bukan sekedar untuk perkara dunia. Karena dunia kita sudah diberi oleh Allah. Tapi untuk yang lebih besar dari dunia itu akhirat kelak, itu surga Allah Ta'ala. Dengan apa? La'allakum tattaqun supaya kalian jadi insan yang bertakwa. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, surga hanya Allah peruntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Bukan untuk seluruh manusia. Hingga Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini bahwa kita lahir ke dunia bukan semata-mata untuk mencari rizki untuk kerja cari rizki tapi Allah menilai kita mencari rizki juga niatkan untuk kita ibadah nah hadirin yang dimuliakan Allah kenapa kami katakan tadi bahwa kita mencari rizki bekerja adalah untuk ibadah atau bagian daripada ibadah karena kita menjalankan perintah Allah di dalam surat Al-Muluk ayat yang ke-15 Allah Azza wa Jalla sampaikan هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Ingat firman Allah Ta'ala ini Dialah Allah Azza wa Jal Yang telah menjadikan untuk kalian manusia Bumi ini zalulan Tunduk Allah jadikan bumi ini kokoh dan mudah kita berjalan di atasnya. Coba kalau bumi ini kayak lautan, bergelombang terus tidak pernah diam. Allah jadikan gunung-gunung untuk menjadikan supaya bumi ini kokoh sebagai pakunya ibaratnya. Sehingga biarpun diterjang ombak kiri kanan pulau ini diterjang ombak daratan tetap kokoh. Kita bisa berjalan di asasnya. Allah katakan famshu fi manakibiha. Silakan Kalian berjalan di muka bumi ini, kalian bekerja, kalian berusaha, bercocok tanam silakan, berdagang silakan. Apapun yang kalian lakukan di muka bumi ini, Allah berikan kemudahan. Dan Allah katakan, "Famshu fi manakibah berjalan kalian di muka bumi ini di ratanya, bahkan di gunungnya, bahkan di lautnya pun Allah tundukkan untuk kita." Sehingga manusia bisa berjalan di atas lautan dengan kapal maksudnya. Begitupun berjalan di atas gunung kita tidak takut karena gunung tidak berguncang. Kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa bercocok tanam, bisa gali sumur, mencari mata air. Masya Allah, itu Allah jadikan bumi ini. Dan Allah katakan, wa kalian silahkan. Makanlah dari rizki Allah yang telah Allah siapkan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ingat bahwa Allah sang pemberi rizki dan sang pemilik rizki. Kita kerja cari apa? Cari rizki. Apakah setiap orang kerja dapat rizkinya? Dapat upahnya? Dapat uang dengannya? Belum tentu. Dan belum tentu yang tidak kerja nggak dapat rizki. Ingat, rizki itu tidak tergantung dengan kerja keras kita. Tidak tergantung dengan kekuatan kita. Karena Allah sudah membagi semua dengan jatahnya. Sehingga orang sakit pun kita lihat. Nggak bisa kerja, tapi masih ada rizki? Masih. Yang sehat kerja, tapi kadang nggak dapat rizki. Yang jagang jualan, kadang juga nggak untung. Yang nggak dagang, kadang dapat uang. Rizki itu Allah sudah Makanya jangan sampai kita hanya karena ingin mengejar rizki kita, ingin dapat rizki, lupa sang pemberi rizki. Contoh, subuh, kadang orang ya pagi-pagi istilahnya melek mangkat ke pasar, lupa belum sholat subuh. Karena apa? Supaya dapat rizki baik pagi-pagi sudah berangkat. Lupa nggak sholat subuh, duhur nanti lupa karena sibuk banyak pengunjung pembeli umpamanya, jangan hadirin. Sungguh Allah tidak inginkan itu terjadi. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan tetaplah kita ingat kalau rizki itu dari Allah Ta'ala bukan dari tangan kita sendiri. Allah sampaikan dalam firman-Nya di surat Jum'ah ayat 9, ayat 10 kata Allah Azza wa Jalla يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله Allah katakan wahai orang yang beriman bila kalian dipanggil di hari Jum'ah untuk kalian ya sholat Jum'ah dikumandangkan azan fas'au ila dzikrillah kata segera kalian bergegaslah Cepat-cepat segera kalian untuk penuhi panggilan Allah. Dan Allah katakan dan khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian kalau kalian tahu. Allah perintah tinggalkan dagangan kalian. Hadirin yang dimulakan Allah kadang kita teruji. Ya Allah, ini biasanya pas azan itu pas pembeli datang. Kayak para penjual kuliner, kadang maghrib isya itu kan orang jam makan. Zuhur orang jam makan. Mau nungguin jagangannya atau mau sholatnya. Kadang kita juga diuji. Rame-ramenya pengunjung. Hadirin, kita ingat sabda Nabi saw. Sebagaimana juga Allah katakan dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 37. Allah Azza wa Jalla sampaikan awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah katakan, apa kalian tidak perhatikan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang kuasa untuk meluaskan rizki hamba yang Allah kendaki, dia pula yang membatasi. Yang kasih banyak rizki Allah. Yang membatasi Allah. Ada orang yang diberi rezeki berlimpah banyak, limpah ruah. Ada yang pas-pas. Hadirin ini Allah yang mengatur semuanya. Inna fi dzalika laayati liqaumi yu'minun kata Allah. Yang demikian ini sungguh benar-benar ada tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga di sini pembeda Orang yang beriman memandang rizki itu adalah Allah yang punya, Allah yang menentukan, Allah yang membagi. Dan tidak ada kaitan dengan kerja kita atau kita nggak kerja. Walaupun tetap Allah perintahkan kita apa? Cari rizkimu. Bukan kita berdiam diri, menanti rizki datang sendiri. Tidak. Apa kata Allah Ta'ala? وابتغي ما آتاك الله الدار الآخرة wala tansa nasibaka minad dunya. Ini perintah Allah. Allah katakan di ayat ini, kalian cari bagianmu akhirat, surga maksudnya. Kalau upayakan surgamu. Tapi ingat, jangan lupa nasibmu di dunia. Bagianmu di dunia kamu juga tetap cari. Hingga hadirin kerja sebagai sebab ada perisi Allah yang menentukan. Bukan karena lamanya kerja, kuatnya kerja, rizkinya banyak. Para pekerja buruh kerjanya lebih berat, tapi yang banyak uang bosnya yang tinggal duduk santai. Betul. Yang buruh capek keringat sampai habis terperas kuras. Tapi yang terima uang banyak bosnya. Begitu kita lihat, bukan diukur dari kerasnya kerja kita. Sabda Nabi dalam hadis, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak di antara kalian manusia seperti Allah membagi rezeki di antara kalian. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Sungguh Allah berikan nikmat dunia ini, rezeki dunia ini, nikmat dunia Allah berikan kepada semua orang mereka manusia yang dicinta ataupun yang tidak Allah cinta. Semua Allah kasih. Maka jangan sampai kita anggap oh kamu sholat kok melarat. Sholat yura suki-suki, yura sholat. Bukan begitu. Tujuan kita bukan sholat itu bukan untuk bikin jadi kaya. Jangan dikait-kaitkan ibadah itu dengan kekayaan kita. Hadirin, jangan itu itu nggak sholat suki, lebih kasihan kamu nggak sholat melarat. Wis sholat sholat melarat. Itu lebih sengsara. Hadirin yang dimulakan Allah, jangan dikait-kaitkan. Allah kata eh, Rasulullah bersabda dalam hadis ini, Allah telah membagi rizki di antara kita manusia itu kayak membagi ahlak kita. Dalam ahlak, manusia kan berbeda. Ada orang yang ahlaknya terpuji, terhormat, mulia. Ada orang yang ahlaknya biasa-biasa. Waliyahubillah ada orang yang ahlaknya tercela, jelek, bikin resah di tengah masyarakatnya. Begitu pun rizki, ada orang yang kaya raya, berlimpah harta. Ada yang pas-pas hanya cukup diri dan keluarga. Ada yang kurang, tak mampu, fakir, miskin, tak punya apa-apa. Itu yang ngatur siapa? Allah. Sebab kalau ikuti kita manusia, napa wonten manusia hidup kepingin warat? Ya tidak ada, betul. Tidak ada manusia hidup ingin melarat. Kabeh hidup semua pengen kaya. Cuman tidak Allah bikin semua kaya raya. Kenapa? Hikmah Allah. Kalau semua dibikin kaya, jur siapa yang mau jadi kuli? Semua mau bangun rumah karena uang banyak. Ngongkon siapa? Mau nyuruh siapa untuk menjadi pekerjanya? Aku ya bangun rumah, cari kuli tidak ada. Karena uang sudah banyak semuanya. Hingga hadirin, Allah bikin sedemikian rupa supaya apa? Berjalan ke roda kehidupan ini dengan baik. Sehingga Allah perintahkan yang kaya ada kelebihan, kasih infak, sodako, rizki lagi untuk yang miskin dan pahala bagi yang kaya. Hadirin yang dimulakan Allah. Begitu juga kata Nabi SAW, Allah berikan nikmat dunia itu kepada semua. Yang dicinta, yang tidak dicinta. Yang beriman, yang kafir, semua dikasih nikmat dunia yang taat, yang maksiat semua dikasih nikmat dunia. Jadi nggak ada kaitannya. Jangan sampai kita leren, nggak mau sholat lagi. Sebab apa? Sholat sidik nanti tua ya suki-suki, mending ora sholat. Itu keliru atau bener? Salah. Karena nggak ada kaitannya. Hadirin ingat, ya. Karena Allah katakan dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah sampaikan di ayat tersebut, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها Allah katakan di ayat itu tidak satu pun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan semua sudah Allah tanggung rizkinya hanya tadi Allah yang menentukan kadarnya tidak mungkin makhluk hidup di muka bumi nggak ada rizkinya dan hadirin ingat Kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Karena kita ingin menjadi orang kaya. Kita ingin menjadi kaya raya dengan harta. Padahal nikmat kita hidup itu kekayaan. Yang kita nggak sadari, kita diberi hidup itu kekayaan. Apa bisa kekayaan kita untuk beli hidup? Kalau hidup itu dengan kekayaan bisa dibeli, mungkin orang yang konglong merah yang kelas-kelas atas rezekinya atau ekonominya bisa hidup puluhan tahun, ribuan tahun. Karena apa? Bisa beli dengan hartanya. Betul? Ternyata tidak ada kitanya. Hidup itu sendiri nikmat besar. Sehingga hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala jangan kita lupa dengan nikmat Allah. Hidup itu sudah kenikmatan. Dan ketika orang itu hidup semua sudah dijamin rizkinya. Hanya banyak sedikitnya kita tidak tahu. Dan itu rahasia supaya kita manusia satu berharap kepada Allah, kedua jangan putus asa tapi sandarlah kepada Allah. Dan keduanya kita supaya kona'ah, jangan sampai seudon kepada Allah, menganggap Allah tidak memberi rizki kepada kita, Apakah engkau hidup bukan rizki? Engkau bisa melihat matamu juga itu rizki. Engkau bisa mendengar telinga itu juga rizki. Coba lihat di rumah sakit ini, orang yang operasi mata berapa juta kalau dia harus ganti matanya? Berapa kira-kira? Ginjal yang gagal ginjal, kalau dia harus ganti ginjal berapa miliar? Ginjalmu sehat, masya Allah hadiri. Ginjal yang kecil itu dalam tubuh kita fungsinya menyaring. Dan ketika gagal ginjal, apa yang terjadi? Yang kecil itu diganti dengan alat yang segede kulkas besarnya. Untuk nyaring darah, betul? Dia mau dialisa itu. Itu kita sadari. Dalam tubuh kita sudah banyak rizki Allah. Hingga dalam surat Luqman ayat yang ke-21 itu Allah Azza sampaikan kepada kita, Allah sampaikan di situ. Awalam yarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah Allah ajak kita berpikir, kata Allah. Coba apa kamu nggak lihat sih? Kamu nggak perhatikan apa? Bukankah Allah yang telah menundukkan untuk kalian yang di langit, yang di bumi, yang di langit matahari Allah tundukkan. Coba apakah kita bisa hidup tanpa matahari? Allah tunjukkan ini matahari besar untuk kehidupan kita manusia. Bahkan dibutuhkan oleh seluruh makhluk di muka bumi. Sampai pohon pun tumbuhan butuh untuk fotosintesis dan sebagainya. Proses kehidupan mereka. Kita manusia lebih. Sumber energi untuk kehidupan kita. Coba perhatikan. Bulan, bintang. Itu di langit Allah tundukkan buat kita awan yang membawa hujan. Begitupun yang di muka bumi. Allah keluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan buah-buahan dan hidup binatang untuk kepentingan kita wa asbahu alaikum dohiratan wa batina. Allah sudah cukupi kalian dengan limpahan rizki nikmat Allah. Dohir, batin, sudah Allah cukupi semua itu. Nikmat dohir, nikmat batin, semua Allah cukupi kata Allah. Tapi sayangnya wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Sayangnya manusia itu ngeyel, debat, kepada Allah. Tidak rumangsa. Kalau rizki itu semua dari Allah. Dia malah cari-cari alasan. Ngikuti nafsu itu manusia tanpa ada dalil keterangan yang jelas. Itu kebanyakan manusia seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, Allah ingatkan kepada kita, monggo cari nafkah untuk keperluan kita di muka bumi. Kita niatkan ibadah, tapi jangan lupakan ibadah yang utama. Sehingga Allah katakan dalam surat Jumat tadi, kalau engkau sedang dagang, silakan jualan, silakan kerja. Tapi kalau sudah dengar panggilan Allah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, leren, ingat Allah. Dan Allah tidak zalim. Apa kata ayat 10 di surat Jumat? وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله Allah katakan kalau kalian selesai ibadah sholat kan sholat kalian selesai fantasyiru silakan silakan kalian bertebaran kembali kepada atau ke tempat kerja-kerja kalian masing-masing silakan kembali kalian ke tempat jualan kalian, aktivitas kalian, kantor kalian, pertanian kalian, silakan. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tetap kalian banyak-banyak mengingat Allah supaya kalian beruntung, bahagia. Hadirin, zikir itu bisa di mana saja, asal jangan di kamar mandi WC. Artinya kita bisa sambil jalan pun bisa, Ketika jalan naik Allahu Akbar, jalan turun subhanallah, atau kita jalan santai astagfirullah sambil berzikir boleh. Itu akan menguntungkan bagi kita sendiri, bahkan para pasien yang baring pun bisa. Zikir nggak harus di masjid kok. Biar dalam pembaringan di tempat ruang rawat inap umpamanya bisa dengan zikir lisan kita, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah walaupun kita sakit masih diberi kesempatan untuk bertaubat hadirin jangan sampai kita menganggap tidak ada lagi kesempatan sungguh sakit ini teguran satu mengangkat dosa kita menghapus dosa dan mengangkat derajat kita ini nikmat juga asalkan kita mau menyadarinya Taib hadirin, walaupun kita inginnya ya tentunya sehat, rizkinya banyak. Itu yang kadang manusia terlupa dengan itu. Karpe kita apa? rizki banyak, sehat, itu kan begitu. Nah, kalau panjenengan suruh milih, kadang manusia ini lupa bahwa sehat itu nikmat besar. Habis sehatnya untuk cari rizki. Siang sudah kerja, malam tambah lembur lagi. Hingga hadirin, karena ingin mengejar hasrat, ingin kaya. Siang malam sehatnya dipakai untuk cari rizki, mencari harta. Coba ingat, Allah kalau Allah marah karena kamu tidak sholat, dicabut sehatmu, apa yang terjadi? Tiba-tiba sakit, otomatis kita nggak ada punya pikiran lain. Orang kalau sudah sakit, pikiran cuma satu, bagaimana bisa dapat sehat lagi. Betul. Sehingga dengan segala cara, uang di kantong datang berobat, kuras, habis untuk periksa, beli obat. Belum sembuh, dompet dikeluarkan. Belum cukup, ATM. Belum cukup, jual aset, hadirin apa yang terjadi? Ternyata belum kunjung kembali sehatnya. Sudah dijual aset-aset tinggal rumah yang ditinggalinya. Terpaksa juga lepas karena apa ingin sehat. Ternyata tidak dapat sehat malah meninggal dunia mewarisi kemiskinan lagi waliyadzubillah. Kenapa? Enggak sabar, enggak syukur. Maka Allah ingatkan, bolehlah Anda kerja, Anda mencari harta, Ya, tapi ingat kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, kerjaanmu, anak-anakmu membuat kalian lalai, tidak zikir, tidak ingat ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal itu, itulah orang-orang yang rugi. Ojo nganti gara-gara usaha terus sibuk sampai kita lupa. Dulu waktu miskin, masya Allah lima waktu nggak pernah telat. Begitu kaya, sholatnya telat. Sampai-sampai nggak sholat. bilang jangan. Karena apa? Sibuk ngurusi dagangan, sibuk ngurusi perusahaan dan yang lain-lainnya umpamanya. Jangan seperti itu kata Allah. Ini membuat kita akan rugi. Nah hadirin, tujuan Allah Ta'ala dan Rasul menghabarkan kepada kita kita suruh kerja upadaya mencari rizki yang Allah sudah siapkan jatah kita yang kita nggak tahu kerja kerja kerja carilah rizki kita supaya kita bisa mencukupi dengan yang halal kita tidak menjadi orang yang minta-minta menggantungkan kepada manusia nasib kita jangan ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Al yadul ulya khairun min yadis sufla." Tangan yang di atas yang memberi sodakoh, yang memberi bantuan, itu lebih baik daripada tangan yang menengada yang meminta. Itu kata Rasulullah SAW. Nah kita disuruh kerja supaya ini satu ada ibadah karena kita jalankan perintah Allah. Kedua agar kita terhormat, bukan jadi orang pengangguran yang mengandalkan atau menyandarkan pada manusia, pada bapaknya, pada omnya, pada siapalah itu nggak bagus. Jadilah orang yang terhormat, tangan di atas bisa memberi daripada tangannya yang di bawah. Ini terhina. Tetap bagaimanapun derajatnya yang mulia yang memberi. Bukannya mengiba-iba, memelas diri, bukan. Dan belum mengingatkan kepada kita hadirin, ibda bima ya'ud. Silakan kalau Anda sudah kerja dapat rizki, mulai berikan nafkah dengan rizkimu dari dirimu sendiri, kemudian keluargamu. Jadi kita pertama kerja untuk mencukupi kita, kemudian istri, kemudian anak, orang tua kita jangan dilupa. Supaya kita terhormat, keluarga kita terhormat karena bukan keluarga yang meminta-minta. Nah, hadirin, Jangan kita malas kerja hanya mengandalkan minta-minta apalagi minta-minta jadi profesi kerja tanpa modal tinggal muka tebal bukan itu Islam mengajarkannya dan beliau ingatkan pada hadis berikutnya wa khairu sadaqah andakril hina bahwa sebaik-baik sadaqah ketika engkau sudah dapat kecukupan kita sudah cukup kita sadaqah. itu mulia Keluarga tidak terlantar, tidak kita sodako, keluarga kita terlantar. Bukan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Keluargamu, dirimu diurus, sisanya ada kelebihan sedikit kamu sodakohkan. Sehingga keluarga tetap terjaga, terhormat, tidak minta-minta, sodakoh kita bisa. Nah hadirin, beliau katakan, Mayyastafif yu'ifahullah. Siapa orang yang berusaha menjaga diri dari minta-minta, Allah jaga ya wa may yastami Allah dan siapa yang merasa dirinya kaya cukup dengan pemberian Allah dia istiqomah dia qanaah Allah akan bikin dia cukup kalau kita merasa cukup, Allah akan cukupi. Tapi kalau kita nggak pernah merasa cukup dan karunia Allah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah kecukupan. Hadirin, barangkali karena panjenengan kerja lagi, ini nasihat kami cukupan sampai di sini. Insyaallah badal asar sedikit kami tambahkan barakallah fikum. Semoga bermanfaat nasihat singkat ini buat kita semua dan keluarga.